Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yaitu masih seputar ucapan beliau wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wa zirahu qidman thumma Utsman al arjau wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliun haliful khairi bil khairi munjihu. Maksudnya apa? Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat. Paham ya? Di antara para sahabat tersebut yang paling terbaik adalah khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun yang nomor pertama adalah siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lihat barakallahu fikum, kita masih berada di seputar apa? Pembahasan Nah barakallahu fikum orang-orang Ansar. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala setelah beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dari kepelitan dirinya, maksudnya dia enggak pelit, dijaga Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dermawan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. hadza dalilun ala anna Allah waqahum suha anfusihim. Maka ini menunjukkan dalil bahwasanya mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah taala jaga mereka dari apa? Dari sifat pelit. Fasaru akhirnya mereka menjadilah orang-orang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan kepentingan saudaranya padahal mereka sendiri butuh. Padahal mereka sendiri butuh. Bayangkan orang-orang Ansar berada di Madinah, rumahnya sengaja diberikan untuk ditinggali orang-orang apa? Ashabul Makkah, penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya pedulinya mereka, Masya Allah. Naam. Ay ju'un walaupun mereka sendiri butuh dan lapar fahum yu'siruna hajata ikhwanihim maka sungguh mereka justru mengedepankan kebutuhan saudara-saudara mereka walau kana bihim hajah walaupun mereka sendiri butuh walamma hajara ilaihim ikhwanuhum wasauhum wa fatahu lahum sudurahum wa qulubahum dan tatkala saudara-saudara mereka hijrah kepada mereka siapa saudara-saudara maksudnya penduduk Mekah ketika hijrah ke Madinah mereka orang-orang asar memberikan keluasan kepada mereka, membukakan untuk mereka dada-dada mereka dan hati-hati mereka. Maksudnya bagaimana? Terbuka dada-dada mereka, hati-hati mereka untuk menerima kedatangan orang-orang apa? penduduk Mekah tadi itu yang hijrah ke Madinah. Wa asrafuhum fi amwalihim wa fi buyutihim dan mereka berserikat eh, berserikat bekerja sama sama-sama merasakan kenikmatan harta-harta mereka dan rumah-rumah mereka. Jadi mereka orang Ansar menyediakan. Oleh karena itu barakallahu fikum, hatta walaupun orang Ansar bisa dikatakan di bawah keutamaannya dibanding orang Muhajirin, tapi orang-orang Ansar sendiri mereka keutamaannya besar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Allah taala meridai mereka dan Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fikum senantiasa memberikan keridhaan kepada mereka. Tsumma qala fil ladina ja'u min ba'dihim. Kemudian Allah taala berfirman mengenai orang-orang yang datang setelah mereka, wal ladina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang mereka datang setelah mereka min ba'dis sahabah minal mu'minin ila yaumil qiyamah maksudnya orang-orang yang datang setelah para sahabat datang setelah para sahabat dari kalangan orang-orang mukminin sampai hari kiamat. Karena kita termasuk orang-orang setelah para sahabat. Walaupun kita azba azba azba tabi'in, jauh sekali. Karena yang dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan siapa saja? Sahabat, tabi'in, azba tabi'in. Paham ya? Yang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, apa hadisnya? Naam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka yaitu sahabat tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka yaitu sahabat atba'ut tabi'in. Dan yang berikutnya wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Kita lihat sedikit lagi barakallahu fikum Ya Yaqulun, mereka mengatakan orang-orang belakangan setelah para sahabat mereka mengatakan Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka mengatakan wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih duluan masuk Islam dan jangan kau jadikan di hati-hati kami kedengkian bayangkan Berdoa. Jangan sampai kita dengki, iri dengan para sahabat, jangan. Wala taj'al fi qulubina ghillah. Jangan dan jangan engkau jadikan di hati-hati kami kedengkian lil ladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha lembut dan penyayang. Hadza fihi bayanun annal wajib alis sahabah radhiyallahu anhum ad-du'a lahum wal istighfaru lahum wal i'tirafu bisabqihim bil iman. Di dalam ayat ini ada penjelasan bahwasannya wajib untuk kita terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mendoakan untuk mereka, memintakan ampunan untuk mereka, mengenali mengakui mereka yang awal-awal masuk Islam dari kalangan para rijal, orang-orang tua, pertama kali masuk Islam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan para wanita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid awa Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dari kalangan Sibyan, anak-anak kecil siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Itu secara globalnya. Oleh karena itu harus kita akui wa su'alullahi an yunazziha qulubana minal ghil wal hiqd alaihim wal bughdi dan meminta kepada Allah agar hati-hati kita disucikan dari kedengkian, dendam dan juga kebencian untuk mereka. Fahada fihi sana'u 'ala sahabat. Maka di dalam penjelasan ini terdapat sanjungan pujian kepada segenap para sahabat. Wa bayanu ma yajibu 'alahum wa bayanu ma yajibu lahum 'ala man jaa'a ba'dahum ila yaumil qiyamah dan juga menjelaskan apa yang wajib untuk mereka atas orang-orang apa? atas orang-orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Wan Nabiu sallallahu alaihi wasallam yaqul sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Dihafal hadis ini ya. Ini sering muncul ini hadis ini. Hadis ini barometer kita, barometer kita agar kita apa? terselamatkan dari mencaci maki para sahabat ngeri sekali. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi kata Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, berarti demi apa? Demi Allah, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dahaban. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, bayangkan, emas bukan perak. Di antara kita menginfakkan harta kita sebesar gunung Uhud emas, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Niscaya tidak bisa menyetarai, tidak bisa menyamai, eh? tidak satu mutnya mereka, satu raupan satu mut ini ya. Na barakallahu fikum, tidak pula setengahnya. Maksudnya ya, enggak bisa sama sekali. Nah, satu raupannya enggak bisa menyamai, menyetarai, tidak pula setengahnya. Menunjukkan amalan mereka jauh lebih berharga, jauh lebih besar daripada kita. Bayangkan, sebesar gunung Uhud apa tadi? Emas. Enggak bisa menyetarai sahabat di ridwanul alim ajmain. Lau anna ahadan anfaqa misla jabali Uhud min dat al-khalis. Bayangkan ini. Kalau seandainya salah seorang menginfakkan seperti gunung Uhud emas yang murni 24 karat emas antam. Paham ya? Misalkan ya. Nah, barakallahu fikum, infakkan sebesar gunung Uhud enggak bisa menyetarai. Enggak bisa menyetarai. Mas antam itu apa, Mas? Mas Ahmad. Mas antam itu kalau menurut istilah mereka emas yang memang asli murni dibikin oleh pemerintah atau negara Indonesia kata mereka seperti itu ya. Nah, barakallahu fiikum milik negara katanya. Nah, yang jelas gitu nggak Mas Endro? <laughs> kalau fiikum. Allah mustahil. Intinya apa? Intinya amalan kita itu jauh gitu ya istilahnya. Mereka jauh lebih besar amalannya. Walaupun satu raupan, Setengahnya kita sebesar gunung Uhud mas, bayangkan, nggak bisa menyetarai. Jangan mencaci maki. Sangat disayangkan kelompok sesat seperti siapa kemarin? Syiah Rafidah. Syiah Rafidah hati-hati. Syiah Rafidah akfar minal Yahud dan Nasara. Lebih kafir daripada Yahud dan Nasara. Mencaci maki, menghina, menginjak-injak kehormatan segenap para sahabat yang paling mereka benci adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian siapa? Eh? Siapa lagi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang mereka cintai, yang mereka agung-agungkan siapa? Husain. Terus Fatimah Ali bin Abi Thalib. Allahumma musta'an. Allahumma sallim sallim. Wa tasaddaqa bihi kulli Walaupun engkau atau orang tersebut mensedekahkan seluruhnya, ma balagha fil ajri was misla sadaqatil sahabi bil muddi minat ta'am. Niscaya tidak bisa menyetarai, tidak sampai na'am barakallahu fikum menyamai dari si pahala dan juga ganjaran seperti sedekahnya sahabat walaupun satu mud. Satu raupan. Enggak ada nilai sama sekali. Masih kalah kita. Au nisfil mud atau setengah mudnya. Enggak sama juga. Fa jabarud dzahab min ghairihim la yu'adul mudda min la yu'adul mudda min at-ta'aminhum maka gunung emas dari yang selain mereka selain para sahabat tidak bisa menyetarai mud makanan yang disedekahkan oleh segenap para sahabat satu mud paham ya kalau satu sa' empat mud ya kan ini satu mud setengahnya aja nggak bisa menyetarai Allah musta'an Allahumma salim salim na'am kita lihat sini Wa dzalika li fadlihim wa makanatihim yang seperti itu karena keutamaan mereka dan kedudukan mereka. Li'anna min asbabi mudha'afatil ajri syaraful 'amil indallah. Ini penting ini ya. Ini kaidah ini. Kaidah yang perlu antum perhatikan baik-baik. Li'anna min asbabi mudha'afatil ajri syaraful 'amil indallah. Dikarenakan termasuk sebab dilipat gandakan pahala itu tergantung dengan apa? mulianya orang yang mengamalkan di sisi Allah taala. Kita manusia bukan? manusia. Insya Allah senantiasa beriman, beramal. Tapi kalah dengan sahabat. Sahabat juga manusia, beriman, beramal. Karena kedudukan mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan mereka lebih besar pahalanya dibanding kita. Maksudnya ya ini min asbabi mudha'afatil ajri syaraful amil indallah. Termasuk sebab dilipat gandakan atau berlipat gandanya pahala sebabnya karena apa? mulianya orang yang mengerjakannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamatal afiyah. Adapun untuk tingkatan-tingkatan rincian mana yang lebih afdal atau bagaimana secara terperinci kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bi subhanahu wa taala.